Hadis ke-20 Di antara penyebab masuk surga An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yaqul سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجه الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم واطيعوا ذا امركم تدخلوا جنه ربكم Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ia berkata, Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Haji Wada'. Beliau bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian, dirikanlah salat lima waktu, berpuasalah sebulan Ramadan, taatilah waliul amr, penguasa kalian, maka kalian akan masuk surga Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh Al Albani. Perawi hadis Abu Umamah Sudayu bin Ajlan bin Wahab Al-Bahili, sahabat yang mulia dan zuhud. Ia sangat mencintai jihad di jalan Allah dan terus-menerus menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua peperangan tidak pernah absen satu kali pun. Ia tidak pernah ketinggalan dari jihad di jalan Allah kecuali pada perang Badar karena melayani ibunya yang sudah tua dan ia disuruh menemani ibunya oleh Rasulullah saw alaihi wasallam. Ia juga ikut serta dalam peperangan bersama para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Telah diriwayatkan darinya dalam kitab-kitab hadis sebanyak 250 hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu tinggal di Syam dan wafat di kota Hims pada tahun 81 Hijriah. Beberapa faedah hadis ini adalah di antara sebab-sebab masuk surga adalah bertakwa kepada Allah, menunaikan salat wajib, berpuasa Ramadan dan membayar zakat. Bertakwa kepada Allah yaitu mentaati Allah dengan takut kepadanya, mencintainya, mengagungkannya serta menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Wajib mentaati para pemimpin umat Islam, pemerintahnya, serta para ulamanya yang robbani, juga semua pihak yang bertanggung jawab terhadap juga semua pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan kaum muslimin dalam perkara yang tidak melanggar ajaran Islam. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.